انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Alhamdulillah Pertama kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita terkhusus kehadiran kita saat ini di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat. Allah berikan kita nikmat waktu luang dan dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua tidak lupa salam serta salawat untuk kudwah kita, suri toladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta pemeluknya hingga yaumul kiamah. Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hari-hari terbaik sepanjang tahun telah kita lewati yaitu hari Nahar dan hari-hari tasrik, hari Idul Adha dan hari-hari tasrik yang tiganya adalah hari-hari yang Allah jadikan untuk hari bersenang-senang dan menyantap makanan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahih Muslim ayyamul ayyamut tasrik, ayyam akli wa syurbin Hari-hari tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari-hari menikmati makanan dan menikmati minuman. Sembari kemudian kita wazkurullaha fi ayyamin ma'dumat. Di hari-hari itu kita memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah menariknya agama kita. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan hari-hari tertentu untuk kita bisa bersenang-senang Makan, minum asal tidak berlebih-lebihan Sehingga ketika kita makan dan minum karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Jadilah makan minum itu berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula ketika kita tidak makan, ketika kita kita tidak minum, itu pun juga karena Allah, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Yaitu ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Kita tidak makan, kita tidak minum sesiang harinya, bukan karena kita tidak sedang berselera makan, bukan karena kita sedang sakit, bukan karena kita sedang tidak memiliki uang untuk beli makanan dan minuman, tetapi karena Allah perintahkan kita untuk tidak makan dan tidak minum. Tetapi di lain hari ketika kita makan dan minum justru mendapatkan pahala dan jika di hari-hari itu kita berpuasa justru kita berdosa. Karena hari tasrik kemarin yang 13 jatuh di hari kami Kamis maka yang terbiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis kemudian dia berpuasa maka dia justru berdosa bukan mendapatkan pahala tapi mendapat dosa kenapa karena agama kita ini dibangun di atas dalil bukan dibangun di atas perasaan Orang berperasaan jika hari Senin dan Kamis dia terbiasa berpuasa. Ah, kok sawangannya gak enak kalau saya nggak puasa. Kalau begitu saya tetap puasa di hari tasrik. Maka dia telah melanggar perintah Nabi, larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga agama ini menariknya tidak dibangun di atas perasaan dan ya, bahasiran. Tapi agama ini dibangun di atas dalil. Maka gunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk membangun keagamaan kita. Sering kita jumpai beberapa orang ketika berkurban di hari nahar dia tidak mau menyantap hewan kurbannya dengan alasan kan saya sudah ikhlas kok yo ya masih minta jatah daging kurban. Karena dia membangun ibadahnya di atas perasaan. Padahal sunnahnya orang yang berkurban menikmati hasil kurbannya sebagaimana Nabi SAW. Maka bangunlah agama ini di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Maka insya Allah kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat dan selepas bulan Dhul Hijjah ini nanti Ada satu bulan lagi yang bulan Allah muliakan Yaitu bulan Muharram yang terkhusus di tanggal 10-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan tentang keutamaan puasa 10 Muharram atau Asyura kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madiyah di Sahih Muslim Nabi mengatakan puasa Asyura puasa di tanggal 10 Muharram melebur dosa setahun yang telah lewat kemudian Para ulama menerangkan tentang tambahan puasa tersebut yaitu sehari setelahnya, eh, sehari sebelumnya yaitu di tanggal 9 Muharram. Sehingga sunnahnya adalah 9 dan 10 Muharram untuk menyelisihi orang-orang ahli kitab. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan tidak ada uzur untuk kita berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya Muharram untuk kita mendapatkan ya penghapusan dosa setahun yang telah lalu karena ini puasa yang sangat istimewa, puasa yang datangnya hanya setahun sekali. Maka mari kita ingatkan diri kita dan keluarga kita bersama-sama untuk mengingat di tanggal 10 Muharram itu dan di tanggal 9 sebelumnya untuk berpuasa sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab yang ketiga di bab sabar. Kita masuk di hadis yang ke-37. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta saukatu yushakuha illa kafarallaha biha min khatayahu mutafaqun alaih Hadis yang ke-37 Imam Nawawi membawakan dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim tidaklah seorang muslim tertimpa min nasabin rasa lelahnya wala wasabin tertimpa sakit wala hammin tertimpa rasa gelisah wala hazanin kesedihan wala azan adanya gangguan wala gomin gundah gulanya hati hatta saukatu yushakuha sampai pun duri yang menusuk dirinya illa kaffarallaha biha min khatayahu melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadis berikutnya hadis ke-38. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya qala ia berkata dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak aku pernah menziarahi datang ke rumah kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau dalam kondisi demam fakultu aku berkata pada beliau ya Rasulullah innaka tu aku wa'kan syadidan ya, ya Rasulullah demam anda itu sangat parah dalam riwayat yang lain kain yang dipakai Rasulullah SAW untuk menyelimuti diri beliau itu sangat panas ya saking panasnya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajal inni u aku kama yu aku rajulani minkum." Benar, aku terkena demam yang sangat parah seperti demamnya dua orang di antara kalian. Demamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua kali demam kita. Dua orang demam itu disatukan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kultu Ibnu Ibn Mas'ud berkata, "Dalika anna laka ajrain." Kalau begitu Anda mendapat dua pahala. Karena dua orang sakit dijadikan satu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mas'ud berkomentar, "Berarti Anda dapat dua pahala ya Rasulullah." Kalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajal dalika kadalik." Memang benar demikian. Mamin muslimin muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiati wa khuttat anhu dunubuhu kama khutus syajaratu warokaha. Begitu juga setiap musim muslim yang tertimpa musibah, gangguan, baik duri ataupun yang lebih parah dari itu. Jadi setiap muslim pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan bisa mendapatkan pahala yaitu ketika ya dengan sakitnya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosanya dan menggugurkan kesalahan-kesalahannya seperti daun-daun yang sedang berguguran dari pohonnya. Mutafakun alaih hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dua hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di bab ini di hadis yang ke-37 dan 38 untuk menunjukkan dalil bahwa manusia kita itu bisa dihapus dosa-dosanya, dihapus kesalahan-kesalahannya dengan sebab lelah kita, gelisah kita, sedihnya kita, ya, rasa gundah gulana kita, sakit kita, itu semua bisa menjadi penggugur dosa-dosa seorang hamba. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Allah menguji hambanya dengan musibah yang terus silih berganti yang dengannya kemudian menjadi penghapus penggugur dosa-dosanya. Di dunia ini jemaah sekalian, tidaklah ada seorang yang selalu bahagia. Kita tidak ada selalu yang dalam kondisi suka tidak ada. Ada kalanya suka, ada kalanya duka. Ada kalanya sakit, ada kalanya kita sedang sehat. Ada kalanya kita gembira, kadang sedih. Begitu seterusnya. Karena ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar musibah ini yang menimpa pada dirinya, keluarganya, mungkin masyarakat sekitarnya, sehingga kemudian seluruh urusan kaum muslimin, kaum mukmin itu baik. Sebagaimana masyhur dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmin, Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Setiap perkaranya itu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min dan tidaklah terjadi kebaikan itu kecuali hanya untuk orang mukmin. Subhanallah jemaah sekalian. Bagaimana nikmatnya menjadi orang mukmin dalam setiap perkaranya Allah jadikan kebaikan untuk dirinya dan tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang mukmin. In asabathu syarra'u syakara fakana khairul lahu. Jika dia mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, kesenangan dia bersyukur dan syukurnya itu fakana khairul lahu, baik bagi dirinya, pahala bagi dirinya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in asabatu sabara fakana khairul lahu. Jika dia ditimpa kesempitan, kegelisahan, sakit dan seterusnya, dia sabar, sabarnya baik bagi dirinya. Maka semakin tinggi kesabaran seseorang, maka akan semakin banyak pahala dia dapat. Ada dua keadaan ketika seorang mukmin mendapatkan musibah ya Mas. Yang pertama, terkadang seseorang itu ketika tertimpa musibah, ya, dia ingat dengan pahala, dia ingat dengan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan musibah, dia ingat dengan musibah itu Allah akan menjadi penyebab dirinya digugurkan dosanya. Kemudian ketika dia ridho, dia mendapat pahala di sisi Allah. Maka apa yang dia dapat? Dua pahala pahala kebaikan dan pahala pengukuran dosa. Tetapi ada keadaan yang kedua, terkadang seseorang lalai karena hatinya sempit, karena hatinya banyak tertimpa musibah sehingga tidak sempat berpikir, wah ini dapat pahala enggak ya? Tapi dia sabar, tapi dia tidak mendapat pahala, eh, tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia dapat? Dia hanya mendapatkan pengukuran dosa saja. Karena dia nggak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab musibah yang dia terima. Dia sabar, tapi dia lupa bahwasanya di balik musibah itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang jemaah sekalian yang harusnya kita tanamkan pada diri kita. Karena minimal kita akan mendapatkan pengguguran dosa Yang kedua kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebab apa? Kesabaran kita Karena sebagaimana kata Nabi SAW Wasallam, Ajabali amri mukmin. Setiap perkara yang mukmin itu baik. Ketika dia sabar dia dapat pahala, ketika dia syukur dia dapat pahala. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, kesempitan, berbagai macam persoalan mungkin diri kita, keluarga kita, anak kita, ya kerabat kita dan seterusnya, maka selalu berharap pada Allah. Di balik itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu ada pengguguran dosa-dosa. Yang Allah rahmat dengan kita. Allah maha mengetahui jika kita ini tidak banyak beramal jemaah Maka dengan sebab itu Allah berikan musibah satu demi satu Lihatlah ketika Nabi wasallam menerangkan Di hadis yang lain Di hadis yang ke-39 lanjutan dari hadis ini kita bawakan beberapa hadis sekaligus sebagai uh, tema di malam hari ini wa an abi hurairah radhiyallahu an qal dari abu hurairah semoga Allah meridhoinya ia berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu Rawahul Bukhari. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan uji orang tersebut. Jika Allah itu ingin orang ini baik, maka Allah akan diuji, orang ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari di nomor 5645. Hadis ini masih mutlak. Ya. Karena Allah Nabi hanya menyebutkan barang siapa yang Allah kehendaki atau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba dia diuji. Hadis ini masih mutlak. Dikhususkan dengan beberapa hadis yang menyebutkan tentang barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Kemudian dia bersabar. Ya, jadi kuncinya bersabar dengan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ujian tersebut maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya ketika seorang hamba diuji oleh Allah sabar. Karena bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi di bab sabar. Maka poinnya ada pada kesabaran seorang hamba ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tersebut tidak sabar, maka dia akan semakin banyak tertimpa musibah, tertimpa berbagai macam kerutan hidupnya. Apakah kemudian dengan tidak sabarnya dia selesai urusannya? Apakah kemudian terurai semua persoalannya? Tidak, jemaah sekalian justru akan semakin ruwet pikirannya. Kenapa? Tidak ada legowonya hatinya. Tidak ada penerimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala perkara ketidakbaikan yang datang pada dirinya. Jika yang muncul apa? Ketidaksabaran. Kalau yang sudah muncul ketidaksabaran, semakin e, sedih dia merasakan ujiannya, bukan semakin lapang, bukan semakin dia mencari jalan keluar, tapi semakin buntu apa yang akan dia peroleh. Kenapa? Ketidaksabaran dia membuat kemudian hawa nafsunya lebih tinggi dibanding dengan akal ketika dia ingin memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Yang paling buruk apa aja mas? Dari seseorang yang ditimpa musibah yang paling buruk apa? Ketika seseorang itu dengan musibahnya itu hari-hari berlalunya tidak dia iringi dengan kesabaran. Sudah musibah itu sempit bagi dirinya, ditambah tidak ada lapangan pada dirinya, ya tambah susah dia. Sehingga orang yang paling menderita sebenarnya bukan orang yang tertimpa musibah kemudian dia diam, tidak. Tapi orang yang tertimpa musibah kemudian tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedih dia. Cobaan jemaah sekalian akan terus menempa diri kita, akan terus datang pada diri kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala karena janji Allah. Coba dibuka di Al-Baqarah ayat 155. 155 dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Walanabluwannakum dan pasti kami akan uji. Ini janji Allah. Jadi tidak mungkin jemaah dalam hidup kita ini nggak ada ujian nggak mungkin, nggak ada musibah nggak mungkin. Karena Allah sudah berjanji di ayat ini, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. basyiris sabirin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sehingga orang yang sabar itu Allah berikan kemudahan dari kesudahan dia menerima musibah tadi. Maka kalau ingin mendapatkan ya, kelapangan dari musibah tersebut, sabarlah. Karena cobaan itu pasti akan datang kepada kita Dan tujuan hikmah dari Allah memberikan musibah, ujian itu apa? Mengangkat derajat seseorang Menghapus dosa-dosanya Sebagaimana datang sebuah hadis Yang diriwatkan oleh Imam Ahmad Di musnadnya nomor 9435 Di termisi nomor 2323 dengan syarat sahih dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min au al mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi walidihi hatta yalqallaha wa senantiasa ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah jadi ujian ini jangan nggak hanya cuma kita para bapak, ibu-ibu juga dapat musibah. Ujian pula sama. Karena Nabi menyebutkan apa? Bil mukmin au mukminah. Mukmin dan mukminah. Semuanya dapat berarti. Berarti tidak ada gender yang ketiga kan ya? Ya, berarti nggak ada gender ketiga. yang cuma dua, laki-laki dan perempuan. Karena jelas dalilnya tidak ada gender ketiga ya pada jasadnya, hartanya, anaknya sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa ma'alaihi min khati'atin tanpa membawa dosa satupun. Subhanallah ya baik. Seseorang la yazalu senantiasa itu terus-menerus berarti. Ya. Kalimat itu menunjukkan seseorang itu terus-menerus badannya, kemudian anaknya, keluarganya, hartanya terus diuji sama Allah, terus dia sabar sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa satupun. Dengan sebab apa? Dia sabar terhadap ujian yang datang pada dirinya, keluarganya, hartanya. Boleh jadi orang diuji lewat hartanya. Usahanya mungkin gulung tikar, naik turun, ya. Pertemanannya mungkin hancur dengan sebab harta tadi, ya keluarganya diuji dengan kesehatan. Banyak ujian terus, tapi dia sabar karena dia yakin berharap Allah mengampuni dosa-dosanya dan pahala dari Allah. Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Allah tanpa membuat dosa satupun. Masya Allah jemaatnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadis yang berikutnya yang keempat puluh. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dari Anas semoga Allah meridhoinya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidur lidurran asabah fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali muttafaqun alaihi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, La yatamanna yanna ahdakumul maut Jangan sekali-kali di antara kalian berangan-angan Berkeinginan untuk mati Lidurron asabah disebabkan karena musibah yang menimpa dirinya Seseorang terkena musibah, sakit dan seterusnya Sumpek gitu kemudian dia Ya Allah matikan saja saya ya Allah Itu kata Nabi tidak boleh jadi di hadis ini mengandung larangan untuk menginginkan kematian karena musibah yang datang pada dirinya. Untuk menunjukkan apa? Musibah ini berat. Karena saking beratnya sampai dia berangan-angan ya Allah matikan saya saja. Saya nggak kuat ya Allah menerima musibah ini ya Allah sumpek saya lari kemana saya ini matikan saya saja. Maka Nabi mengatakan lah jangan tidak boleh. Andai pun kalian terpaksa harus melakukan ya Nabi memberikan jalan keluar. Berdoalah pada Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu lebih baik bagi diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali dan wafatkan aku, matikan aku jika mati itu baik untuk diriku. Sebagai bentuk penyandaran pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 5671 di Muslim nomor 2680. Hadis ini jemaah sekalian menunjukkan kepada kita atau di hadis yang lain di Muslim nomor 2682 untuk melengkapi hadis yang ke-40 tadi nah Dibawakan pula riwayat dari Abu Hurairah dengan lafal la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Janganlah seseorang di antara kalian menginginkan kematian dan janganlah berdoa meminta kematian sebelum datang waktunya. Dua hadis ini jemaah sekalian atau hadis yang terkhusus hadis yang ke-40 tadi menunjukkan tentang larangan berangan-angan, berpikir, menginginkan sesuatu baik ucapan maupun perbuatan minta kematian. Tidak boleh. Angan-angan ya. ya Anda saya ini cepat mati. Ya. Utang akeh. Cicilan akeh. Ya. Kalau nak buksinin gitu ya. <laughs> mengharapnya muksinin sumpek jamaah sekalian tidak aduh banyak sudah masalah banyak bertumpuk bertumpuk tumpuk bertumpuk itu datang padanya ya Allah matikan saya saja yang seperti ini dilarang tidak boleh ya Anas bin Malik mengatakan laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bi jika bukan karena Rasulullah Sallallahu SAW melarang kami untuk berdoa untuk minta mati, niscaya saya akan minta. Anas ya lihat sumpetnya masyarakat saat itu barangkali maka beliau mungkin ingin juga mati ya supaya nggak bertemu dengan banyak maksiat dan seterusnya tapi Nabi melarang untuk minta kematian ketika datang musibah atau sebelum datangnya musibah apa alasannya jemaah? ini? Mengapa kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan untuk meninggal dunia ketika ada musibah datang pada diri kita? Ada dua alasan. Yang pertama, perbuatan meminta kematian ketika datangnya musibah menunjukkan keluh kesahnya dia dan tidak ridhonya dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, banyak persoalan hidup, dia merasa aduh nggak ada jalan keluar nih. Ya, minta mati saja lah supaya selesai urusan di dunia. Ini menunjukkan apa? Ketidakrituan seseorang, keluh kesahnya seseorang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jemaah sekalian, terkadang kita ini kurang kurang banyak curhat nih kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering lalai di sepertiga malam terakhir kita Di saat-saat mustajabah doa Kita jarang curhat ke langitnya Allah subhanahu wa ta'ala Seringnya kita ini curhat dengan teman-teman kita Curhat di media sosial Yang boleh jadi mereka mungkin juga sama-sama berkeluh kesah sama dengan kita mereka juga makhluk-makhluk yang doif, yang fakir ilallah, yang juga butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa di sana ada zat yang maha memberikan jalan keluar untuk kita semuanya. Kita ini jarang menggunakan manfaat waktu-waktu seperti itu. Ya. Sehingga kemudian ketika musibah datang kita terasa sempit dada kita. Terasa sempit dunia ini, nggak ada lagi yang nolong kita. Maka ujung-ujungnya apa? Minta dimatikan. Ini menunjukkan apa? Tidak bolehnya alasan yang pertama ini apa? Kita menunjukkan tidak ridhonya kita dengan takdir buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kewajiban kita apa? Sabar jemaahnya. Maka mengapa hadis ini dibawakan di bab sabar oleh Imam Nawawi? Karena terkandung perkara sabar terhadap musibah yang datang pada dirinya. Ridho terhadap musibah itu hukumnya adalah sunnah dan tidak sampai pada derajat wajib menurut pendapat yang kuat. Tetapi sangat dibutuhkan ketika seseorang untuk menguatkan imannya. Ya. Alasan kedua, mengapa kita dilarang untuk meminta kematian ketika datang musibah? yaitu berdoa meminta kematian itu tidaklah mendatangkan kemaslahatan namun justru yang datang adalah keburukan yaitu apa nikmat kehidupan Ketika seseorang ingin mematikan dirinya, minta dimatikan sama Allah, bukankah dia sedang memutus kesempatan untuk hidup dan kemudian berbuat kebaikan? Memangnya kalau kemudian dia meninggal dunia kemudian bisa mengkonversi semua dosa-dosanya, kebaikan-kebaikannya yang belum dia banyak untuk lakukan. Sementara kalau dia diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa beramal soleh dia bisa memperbaiki kesalahannya, dia bisa bertobat dan seterusnya. Maka ini kesalahan demikian. Mengapa seseorang kemudian ketika sumpek hatinya ya gundah gulana sampai pada puncaknya kemudian dia minta dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Kesempatan untuk hidup itu ternyata lebih besar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 2682. Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "La yatamanna ahadukumul maut." Janganlah salah seorang di antara kalian meminta kematian, wala yad'u bihi min qabli ayyatiyahu sebelum datang waktunya. Innahu idza mata ahadakum qata'a amaluh. Karena orang mati itu amalnya terputus. Kalau sudah mati kan terputus kan Gak bisa sotako, gak bisa kajian Gak bisa birul walidain, gak bisa isan pada istri Pada anak, gak bisa bermuamalah dengan baik Semua terputus Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan Sedangkan umur seorang mu'min tidaklah bertambah Melainkan akan bertambah kebaikannya jadi kalau kita Allah diberi Allah Allah berikan kita umur hidup setahun, eh, sehari saja lah. Berarti kan bertambah kebaikan sehari dibanding kalau orang meninggal sehari yang lalu gitu loh. Paham maksudnya ya? Maka ini kesalahannya ketika seseorang meminta kematian. Karena apa? Dia memutus potensi kebaikan ketika dia diberi umur hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik dan orang yang paling buruk?" Nabi mengatakan apa? "Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, kemudian amal-amalnya baik pula. Siapa orang yang paling buruk? Wa nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang umurnya panjang, isinya dosa, maksiat, kedoliman dan seterusnya. Artinya ketika Allah berikan kita umur panjang, maka manfaatkan jemaah sekalian. Untuk apa? Sabar. Karena banyak investasi kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Bukhari nomor 5673 Nabi tegaskan pula, "Wala yatamannayanna hadakumul maut." Jangan salah seorang dari kalian mengharap kematian. Imma muhsinan fala'allahu ayyasdada khairan. Jika dia orang baik, semoga bertambah amal kebaikannya. Berarti kan kalau orang mukmin orang saleh kan tambah amalnya ketika dia diberi oleh Allah Allah umur yang panjang. Wa imma musian fala allahu ayyastatiba dan jika dia orang buruk akhlaknya semoga dia cepat bertaubat. Nah kalau dia kemudian akhlaknya buruk terus mati gitu ya kan belum sempat taubat. Kalau dia orang baik dia berhenti amal-amal kebaikannya rugi Ya, Makanya dari dua sisi alasan ini dilarangnya kita untuk meminta kematian. Tapi bagaimana jika musibah itu menimpa pada agama seseorang? Yang tertimpa bukan dunianya, bukan harta, bukan anak, bukan dirinya, tapi agamanya. Mana yang lebih parah? Fitnahnya dunia dengan fitnahnya agama. Mana yang lebih lebih parah? Ketika tertimpa seseorang itu musibahnya dunia atau musibahnya agama? Masih banyak agama. Kalau orang mukmin ya. Tapi kalau orang kafir ya dunia yang hancur ya itu sudah segala-galanya. Karena tidaklah himmah mereka kecuali untuk dunia. Sementara himmahnya orang mukmin apa? Kampung akhirat. Tujuan orang mukmin dari dia bangun tidur sampai tidur kembali isinya kampung akhirat. Bagaimana dia beramal, bagaimana dia meninggalkan dosa, bagaimana dia menumpuk amal-amal kebaikan, itu himmah tujuannya orang mukmin. Tapi orang kafir tujuannya apa? Dunia, dunia dan dunia. Maka bagaimana kemudian kalau yang menimpa itu adalah agama seseorang? Maka yang seperti ini dimaknai oleh para alim ulama bolehnya seseorang ketika ini terkait dengan masalah dunia. Tapi jika terkait dengan masalah uh, agama, ya, maka agama ini ternyata lebih berat dibanding dengan kematian seseorang urusan dunianya. Maka perlu untuk kita kemudian menghati-hatikan diri kita karena jangan sampai ketika kemudian akhirat eh, kiamat datang melewati diri kita, kita tidak banyak beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu memberikan kita contoh doa sebagai bentuk ganti daripada angan-angan yang salah tadi. Tidaklah Nabi SAW melarang sesuatu, pasti Allah akan Nabi SAW akan ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana ketika Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala melarang seorang mukmin untuk memanggil nabinya di surah Al-Baqarah ayat 108. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 108. Tidaklah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti ada penggantinya pasti ada jalan keluarnya. Tadi Nabi melarang seseorang untuk berangan-angan mati, tapi andai pun dia ingin meninggal dunia, ingin mati karena mungkin sudah e, parah mungkin musibahnya, maka berdoa dengan tadi. Ya Allah, jadikan hidupku jika hidup itu baik untukku, wafatkan aku jika wafat itu baik untukku. Artinya ada pengganti. Ya, di jalan Nabi melarang sesuatu pasti ada penggantinya. Contoh di surah Al-Baqarah ayat 104. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin memanggil nabinya kalau mereka butuh pada nabi dengan ra'ina, maka Allah ganti dengan unzurna wasma'u. Sehingga ketika ada larangan pasti ada jalan keluarnya. Ya. Kenapa? Asbabunnya adalah ketika orang-orang Yahudi itu memelesetkan kata ra'ina dengan ra'una yang maknanya adalah celaka engkau Muhammad maka kalau para sahabat memanggil Nabi untuk memperhatikan para sahabatnya, Nabi tolong tengok kami, kami mau butuh. Maka mereka memanggil Ro'ina. Itu diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ketika para sahabat memanggil Ro'ina, mereka ketawa. Karena dalam pikiran mereka, para sahabat sedang melecehkan Nabi SAW Alaihi Wasallam. Paham maksudnya? Maka Nabi melarang, Allah melarang jangan panggil ro'ina ketika perlu sama Nabi. Tapi apa ganti dengan ungzurna? Maknanya sama. Tengok kami ya Rasulullah. Lihat kami, kami ada perlu. Wasma'u, tolong dengarkan kami. Sehingga setiap kali ada larangan, pasti di sana ada jalan keluarnya. Seperti contoh di ayat ini. Demikian juga sebuah hadis di Sahih Muslim nomor 2983. Nabi pernah didatangkan pada beliau kurma terbaik di Khaybar. Nabi belum pernah lihat kurma sebaik itu dari Khaybar. Ya, Khaybar itu tanah tempat orang-orang Yahudi yang ketika diusir dari kota e, Khaybar karena mereka merencanakan makar membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bertanya, "Akullu tamrin Khaybar hakada?" Apakah semua kurma Khaybar kayak gini, sebaik ini? Qala kata mereka lah, wallah ya Rasulullah inna la nashtari as-sa' bisa'aini minal jam'i. Tidak ya Rasulullah Tetapi kami menukar satu sok dari jenis yang baik ini Dengan dua sok jenis yang campuran Yang jelek Ya, jadi ternyata orang-orang Khaybar eh, para sahabat waktu itu ya men, mendapatkan satu sok kurma yang baik itu itu dengan menukar dengan dua sok kurma yang campuran yang kualitasnya nggak seperti kurma Khaybar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Gak boleh. Tapi Nabi kemudian ngasih jalan keluar. Apa? Walakin mislan bi mislin au bi'u hada washtaru bi zamanihi min hada wa kadalika al mizan. Jalan keluarnya adalah jualah kurma jelek kalian. Kemudian setelah dapat uang, belilah dengan harga untuk kurma yang baik. Berarti nambah apa enggak? Nambah apa enggak? Nambah wong jual kurmanya jelek kok. Tapi Nabi tidak boleh melarang orang jual kurma yang buruk dua sok diganti dengan satu sok kurma yang baik. Itu tidak boleh. Caranya bagaimana? Kurma yang buruk dijual dulu, dapat uang, belikan kurma yang baik. Paham maksudnya? Karena nanti akan terjadi riba nanti. Ya, ada penambahan. Nah, termasuk contoh ketika ada orang eh, pinjam uang pinjam uang kemudian dipinjami uh, seharga emas emas naik turun kan semakin tahun tambah apa tidak semakin tambah kemudian ketika dia membayar hutang jatuh tempo dikenakan dengan cas kurs emas saat itu tambah apa enggak uangnya tambah enggak boleh kalau dia meminjami uang berupa emas, maka berilah dia emas kemudian kembalikan seharga emas pula. Dia pinjam uang, saya nggak punya tes, saya punya emas uh, batangan 50 kilo. Antum bawa aja 50 kilo lah. Saya nganggur 50 kilo, antum pakai aja. Orang kaya Bingung gini yang dipinjami 50 mau diapain ini ya? Mau dia pakai kan dua tahun dia kembalikan. Maka kembalikanlah 50 kilo pula batangan. Jangan dikuruskan uang. Kalau dikuruskan uang pasti bertambah. Kalau bertambah berarti riba. Jadi kalau minjemi emas kembalikan berupa emas. Jangan minjemi emas nanti dihitung kembalikannya pakai uang. Pasti ada pertambahan pertambahan itu riba. Nah, Nabi nggak boleh melarang itu kurma yang buruk dua sok kemudian dapat satu sok kurma baik. Caranya yang buruk jual pasti nambah nanti dengan harga yang baru ini yang baik ini. Itu caranya. Nah, maka poinnya apa? Nabi tidaklah melarang sesuatu kecuali ada penggantinya. Pasti ada jalan keluarnya. Ya. Termasuk doa tadi itu. Seorang ketika tertimpa musibah, sakit, ya, sakit yang parah, yang sangat, yang tidak ada kemungkinan dia hidup barangkali, ya, kemungkinan persentase hidupnya minim sekali. Kemudian dia berdoa, ya Allah matikan saya, ya Allah. Maka nggak boleh seperti itu. Maka diganti dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa doanya? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairoli. Ya Allah hidupkan aku kalau hidup itu baik untuk diriku. Mudah-mudahan dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertambah kebaikan-kebaikannya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian doa berikutnya apa? Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Ya Allah wafatkan atau kalau itu wafat baik bagi diriku. Sehingga apa yang mengetahuinya? Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Mungkin kita berpikir ya secara matematis ya sudahlah saya mati ini. Tidak. Allah Maha mengetahui ya Mas sekalian. Maka mengharap kematian seperti ini tidak diperbolehkan ya, Karena termasuk bentuk ketergesa-gesaan seseorang Padahal kan dia tidak tahu bahwasanya manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang dia mungkin diberi kesehatan, mungkin diberi kelapangan rezeki, diberi anak-anak yang baik dan seterusnya kan dia tidak tahu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Naml ayat yang ke-65? Coba dibuka surah An-Naml surah ke-27 ayat yang ke-65. Tentang keadaan yang hanya mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya memprediksi, oh ya saya mungkin nggak bisa hidup nanti karena sulitnya kehidupan saya, mungkin karena susahnya kehidupan saya. Tidak, Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk manusia. An-Naml 65. Tidak tahu jemaah sekalian. Kita ini nggak tahu yang goib. Sebagaimana kata Imam Hasan Al Basri rahimahullah, manusia itu kumpulan waktu. Waktu yang telah lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Waktu yang lalu kita sudah tidak bisa untuk memperbaiki kembali. Apa yang sudah lalu jangan disesali. Wah dulu kenapa ya saya waktu muda kok nggak banyak taklim, nggak banyak hafalan Quran. Sekarang sudah tua, sudah banyak lupa-lupanya. Ya sekarang hafal, besok lupa. Nggak usah disesali. Waktu yang lalu sudah nggak bisa diulang kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita kerjakan. Yang ada kapan? Waktu sekarang. Nah sekarang diperbaiki Sekarang apa yang kurang kemarin kita perbaiki Apa yang menjadi asa kita nanti ke depan kita cita-citakan. Maka ketika kita tidak mengetahui yang akan datang, maka seseorang nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui keadaan seorang hamba illallah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan di ayat 34 di surah Luqman ayat 31. Surat 31 ayat 34. إن الله عنده علم الساعة hari kiamat dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia akan mati sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengetahui. Orang nggak tahu cuma sekian. Besok kita ngapain kita nggak tahu. Kita kan hanya bisa berencana. Ya, saya punya rencana ini, saya kerja ini, saya kerja ini, saya punya jadwal ini, jadwal. Ya, kita hanya berencana. Allah yang menentukan. Makanya kenapa di pagi hari ketika kita bangun tidur kita berdoa pada Allah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah hidupkan kita kembali. Sebab itu kita kemudian merangkai asa kita, merangkai kegiatan kita, merangkai kehidupan kita dengan keluarga, dengan kerabat, dengan uh, kolega kita dan seterusnya. Karena kita nggak tahu besok kita ngapain ya mas Ken. Ya. Dan di muni, di bumi mana kita berada meninggal dunia pun kita nggak tahu. Ada orang berangan-angan meninggal di tanah dua tanah suci. Ya mungkin Allah kabulkan pula. Tapi tidak jarang pula kembali sehat pulang ke tanah air. Walaupun jumlah jamaah Indonesia yang meninggal dunia tahun ini lumayan banyak 100 lebih ya, Karena musim panas yang sangat keras di sana 46 45 derajat, 47 derajat tahun ini. Ya. ya semoga eh, jamaah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala malam amal mereka dan menjadi haji yang mabrur dan menjadi keberkahan untuk keluarganya. Nah, Coba antum tengok semua di surah Maryam ayat 23 Korelasi dengan kenapa Allah melarang kita meninggal dunia Minta mati maksudnya Di sana ada perkataan Maryam Ketika kondisi sangat sakitnya untuk eh, masa melahirkan قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. dia berkata, Abuhan, alangkah baiknya aku mati seperti ini Dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi di depanmu Kondisi ibu yang mau melahirkan jemaah ya Tidak ada bidan, tidak ada dokter Tidak ada peralatan medis untuk membantu kelahirannya Dan beliau bersandar di pohon kurma bukan pohon Bukan pohon Bukan pohon apa? Ya, bukan pohon cemara. Pohon kurma. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Maryam mau melakukan sesuatu yang dilarang? Bukankah Nabi melarang tadi untuk minta mati kan? Kenapa Maryam di ayat ini mengatakan apa? Qalat ya laitani mitu qabla hada. Wahai andai aku ini lebih baik mati sebelum ini. berarti kan minta mati. Padahal tadi dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Kenapa? Kok Maryam melakukan sesuatu yang justru dilarang dalam agama kita? Dijawab dengan dua jawaban. Satu, karena syariat umat terdahulu beda dengan syariat umat sekarang. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Contoh ketika ada taubat Maka taubatnya seorang mukmin dia melakukan taubatan nasuha kemudian melaksanakan rukun-rukunnya taubat sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah di bab taubat ya meninggalkan dosa menyesal dan seterusnya itu tapi di umatnya orang-orang Bani Israel taubatnya apa? bunuh diri taubatnya di orang Bani Israel itu bunuh diri Ketika Nabi Musa memerintahkan di surah Al-Baqarah diceritakan tentang orang-orang yang membuat apa patung dari emas ya ber, bisa berbunyi ketika terkena angin kemudian Nabi Musa tujuh 70 orang pemuka agamanya untuk apa terjun dari tebing meninggal dunia Lu tobat tobatnya diterima semuanya syariatnya berbeda jalannya nah maka bisa dijawab syariatnya Nabi Isa Maryam di masanya berbeda dengan syariat kita itu yang pertama jawabannya jawaban kedua Maryam tidak meminta mati ketika musibah itu datang padanya. Tetapi apa beliau katakan apa di ayat ini? Qablahaza, sebelum datang musibah ini. Jadi sebelumnya bukan ketika orang musibah. Tadi Nabi melarang kan musibah. Orang suntuk dan segala macam mati aja nengun lagu. Maryam itu mintanya sebelumnya. Itu jawaban yang kedua. Tapi ala kulihal Kesakitan Maryam ini menjadi bukti bahwasanya seorang ibu itu pertaruhannya nyawa untuk melahirkan kita anak-anaknya. Maka sudah selayaknya kemudian Nabi mengatakan ummuka ummuka ummuka sudah layaknya Mas. Karena taruhannya nyawa. Ibu-ibu pasti sudah mengalami mengalaminya seperti itu. Terkadang ada suami itu yang malah juga lebih takut daripada istrinya. Ketika lahiran suaminya nggak nunggu istrinya itu alasannya berdoa di musola di musola rumah sakit maksudnya ya. padahal alasannya dia takut saja. nah jemaah yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala maka harus dibedakan orang yang meminta kematian ketika tertimpa musibah dengan orang yang meminta kematian ketika dalam keadaan-keadaan tertentu yang dia berharap itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang ketika ditimpa musibah yang sangat dia berputus asa dari rahmat Allah, kemudian dia minta untuk dimatikan. Itu tidak boleh. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak terkena pada diri kita dan keluarga kita. Tapi di sebagian kaum muslimin terkadang karena kelemahan iman dan ketidaksabaran mereka dengan takdir Allah, mereka meminta berdoa seperti itu. Padahal itu bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ucapan atau dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini empat hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang kita bawakan bersama-sama kita pelajari di malam hari ini. Semoga semakin menambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita ini jemaah sekalian kurang banyak bersyukur sama Allah. Baru merasakan nikmat itu ketika sedikit nikmat itu dicabut oleh Allah. Baru terasa. Diberi panas sedikit sudah semua sambatan semua. Kemarin malam hujan semua pada bilang alhamdulillah. Seharian panas, dua hari panas, tiga hari panas. Karena dicabut sedikit saja nikmat itu sudah merusaknya banyak sekali. Padahal dia lupa diberi nikmat itu panjang. Sementara dicabutnya nikmat aja masih sedikit waktu itu. Maka ini semakin menambah ya rasa syukur kita pada Allah dan semakin menambah ya kesabaran kita ketika kita mendapatkan musibah yang datang pada diri kita harta kita, keluarga kita, ya, kerabat kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu semua menghapus dosa-dosa kita, menambahkan kebaikan-kebaikan untuk kita dan kumpulkan kita semua di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya barangkali? Eh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hmm. bagaimana misalkan eh, misalkan kita ini begitu ingin sama pasangan atau anak kita kita berdoa semoga kita tidak menemui masa di mana pasangan kita atau anak kita meninggal misalkan pasangan kita meninggalnya tahun lagi makanya kita meninggal ya sembilan tahun lagi minta matinya sekarang tapi sebelum pasangan atau anak kita meninggal seperti itu apakah diperbolehkan Ya, kembali kepada kita tidak tahu tentang yang akan datang dan tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia dan di bumi mana kita akan meninggal dunia. Maka sebaiknya tidak meminta doa seperti itu. Ya. Minta saja pada Allah Subhanahu wa taala diberi afiat, Minta saja pada Allah Subhanahu wa taala diberi panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan dalam hidup. Sehingga kapanpun kita menjumpai keluarga kita mungkin kita lebih dulu atau uh, keluarga kita lebih dulu, kita sudah siap. Karena kita kan tidak tahu kan kapan kita meninggal dunia, ataukah kita ataukah keluarga kita duluan. Ataukah saya belakangan atau antum duluan misalnya atau antum duluan saya belakangan misalnya kan nggak tahu kan ya sama saja ya <laughs> kan nggak tahu ya jangan jangan berdoa seperti itu karena setiap momen kebaikan berkumpul dengan keluarga membersamai istri dan anak itu semuanya momen kebaikan maka manfaatkan ya, boleh jadi mungkin kita lebih dulu atau mungkin istri kita lebih dulu tapi jangan berdoa seperti itulah ya, jangan Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur di atas ketaatan. Itu boleh. Kita minta sama Allah, ya Allah panjangkan umurku di atas ketaatan. Itu boleh. Kalau cuma panjang umur dong nggak ada ketaatan apa manfaatnya apa? Potensi dosa iya. Maka minta kebaikan, termasuk istri kita, doakan istri kita diberi panjang umur di atas ketaatan. Anak kita, ya mudah-mudahan kita bisa menghantarkan mereka pada hal-hal terbaiknya misalnya. Boleh saja, enggak apa-apa. Eh, aksannya doa tadi eh, tidak diucapkan. Mungkin diganti dengan doa yang lain. Allah alam Ada lagi? Cukup? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari ini semakin menambah iman dan amal kita pada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah keistiqomahan kita di atas sunnah Nabi nya SAW Semoga Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim berikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi kurata ayun menyujuk pandangan mata kedua orang tuanya semoga Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur mengampuni dosa-dosa kita dosa kedua orang tua kita semoga Allah Ar-Razzaq kuaskan rezeki kita dan rezeki yang halal dan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 Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.